Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini hari Kamis 9 April 2009 atau bertepatan pada tanggal 13 Rabiul Akhir 1430 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan setiap Kamis pagi yaitu Tele Dakwah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa masih bersama saya Rahmaji Asmuri dan kali ini saya didampingi oleh rekan saya Isbi Revina. Apa kabar Mbak Isi? Alhamdulillah Sehat baik, ya pagi ini ya? Sehat iya <laughs> Pagi ini itu merupakan sesuatu yang istimewa Di samping teledakwa hadir setiap Kamis pagi Hari ini merupakan tanggal 9 iya, April Pemilu pun gitu. <laughs> Jadi kita jangan sampai tidak hadir ke TPS ya, nantinya ya, jangan, gitu ya. Jangan apa namanya? Jangan golput. golput. Nah, ah. itu yang paling penting <laughs> karena kata MUI golput itu haram hukumnya. Oh, gitu ya? Haram <laughs> hukumnya. baik, Mbak Evi. Kira-kira tema kita pekan uh, pada kesempatan pagi ini apa, Mbak? Zakat sebagai pembersih jiwa. Mm -hmm. Jadi Dan Ya, zakat itu merupakan sesuatu kewajiban mungkin ya nanti ya. ya. Kita akan dengarkan gitu ya. Dan bersama kami telah hadir dua orang Dewan Hakim pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Haji Ali Nurdin dan yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat. Sehat alhamdulillah ya. Yang jelas hadir ke TPS kan nanti Ustaz ya. <laughs> dan terima kasih sudah kena hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan pemirsa juga kita undang nanti ya oh, untuk iya. berpartisipasi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 5743476 bagi Anda yang tinggal di Jabotabek dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan tentunya jika sudah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya. Nah itu Apa dia. <laughs> coba. <laughs> Beliru ani walau ayah. Itulah kira-kira passwordnya. Kita harus mampu menyampaikan sesuatu walaupun satu ayat iya. gitu ya katanya ya. Iya, <laughs> dan uh, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kembali tentang zakat, zakat sebagai pembersih, pembersih jiwa. jiwa. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh dan mendengarkan kira-kira seperti apa nanti dai-dai yang kita iya. menyampaikan materinya, kita mungkin terlebih dahulu mendengarkan, mendengarkan pembekalan, pembekalan yang ya. akan disampaikan oleh salah seorang dewan hakim kita yang sudah hadir pada hari ini yaitu Bapak Dr. Lutfi MA. Kepada Bapak kami silahkan. Bapak Profesor. Oh, Bapak Profesor, maaf. Pada Bapak Profesor Dr. Haji Ali Nurdin MA. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalam Rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap menyampaikan materi, maka seseorang yang bermaksud untuk hal tersebut, yang pertama yang harus dilakukan adalah secara cermat menguasai materi yang akan disampaikan. Kemudian, setelah menguasai dengan baik, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mencoba memilih diksi atau pilihan kata yang tepat. Sedapat mungkin gunakan ungkapan-ungkapan yang efisien. Artinya satu ungkapan yang dapat mencakup maksud yang ingin kita sampaikan. Nah, Kemudian yang ketiga, Anda bisa membayangkan nantinya kira-kira mad'u ataupun audien yang sekiranya Anda dapat bayangkan untuk disampaikan materi tersebut, maka sedapat-dapatnya haruslah apa yang Anda sampaikan dipahami oleh yang mendengarkan. Kemudian selanjutnya juga tentang keterbatasan waktu. Apalagi kalau bagi para peserta yang nantinya akan merintis jalan hidup untuk berkarir sebagai seorang pembicara, maka menjadi penting sekali ini kaitannya dengan efisiensi waktu tersebut. Kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya vokal, artikulasi kata, rangkaian kalimat ini menjadi sangat penting lebih dari segalanya Anda harus kemudian e, meluruskan niat bukan sekedar untuk hal-hal yang di luar itu tapi lebih dari itu adalah e, ikhlas semata-mata yang akan Anda sampaikanlah firman-firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sedapat-dapatnya setiap kalimat yang Anda sampaikan hendaklah didukung oleh argumen firman Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun karena pertimbangan waktu boleh jadi tidak harus banyak. Cukup Anda pilih ayat yang paling tepat, hadis yang paling terkait, dan itulah akan amat membantu Anda untuk menjadikan apa yang akan sampaikan itu sampai kepada yang mendengarkannya ataupun sampai kepada maksud yang ditujukannya itu. Pembukaan dan penutup tidak harus panjang apalagi bertele-tele. Prinsipnya singkat dan padat, mengena, itulah saya kira secara umum gambaran hal-hal yang akan disukai oleh pendengar. Dan itulah saya kira prinsip dakwah ataupun ungkapan-ungkapan yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam penyampaian ayat-ayat Al-Quran tidak ada salahnya untuk membangun kepercayaan audien. Anda coba sebut di surat apa dan ayat berapa. Juga tentang hadis Nabi. Hadis Nabi akan lebih bagus ketika Anda sampaikan itu juga menyebutkan sumber rujukannya. Yang jelas hadis-hadis yang dinilai sahih oleh para ulama hadis itulah yang harus sampaikan hindari untuk menggunakan hadis-hadis yang dinilai baif apalagi kalau jelas itu kemudian e, palsu maka sekiranya Anda belum tahu apakah ini hadis sahih atau tidak Anda kasih caring pengaman untuk mengatakan bahwa e, eh, kami belum tahu umpamanya atau boleh jadi ini bukan hadis yang sahih tapi Anda sudah mengatakan objektif tentang ketidakmengertian atau tentang posisi kualitas hadis tersebut. Tetapi seandainya Anda mengetahui maka itu akan menambah poin di mana Anda akan dinilai kredibel oleh pendengar dan audien Anda. Dan sekali lagi ilustrasi itu juga penting untuk menambah mendukung materi yang Anda sampaikan. Salah satu hal yang mungkin seringkali kita dengar dari para pembicara adalah terlalu panjangnya pembukaan dan penutup. Orang sudah sering mengatakan akhirnya, tapi masih beberapa saat dia langsung berlangsung. Dan ini saya kira e, tidak baik kesan yang muncul dari para pendengar tersebut. Demikianlah beberapa poin yang mungkin baik untuk diperhatikan bagi para pendengar tele dakwah yang akan berpartisipasi maupun yang tidak akan berpartisipasi karena ini menjadi e, penting sekali demi keberhasilan misi pembicaraan kita terlebih yang kita sampaikan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kasih Pak Profesor Dr. Haji Ali Nurdin yang sudah memberikan pembekalan yang begitu banyak sekali. Catatan saya hampir ya. 10 gitu ya. <laughs> Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin confirm, eh, iya. semakin ya. apa namanya firm gitu ya untuk menyampaikan nanti dakwah-dakwahnya. Dan saat ini sudah masuk waktu subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oh, iya. Waktu kita pada hari ini pada pukul 4 lebih 39 menit dan kita harus sudah saat kayaknya, Mbak. Oh iya. Karena kita pun pengen sholat ya, Mbak. Oh iya. Okay. <laughs> dan pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dakwah Untuk kesempatan pagi hari ini tema kita adalah tentang zakat sebagai pembersih jiwa Dan nanti juga ada dua orang Dewan Hakim yang akan menilai materi da'i dayah yang disampaikan. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ali Nurdin dan yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Lutfi Fatullah. Dan uh, eh, sebagaimana biasa Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dari materi yang disampaikan tadi banyak hal yang menarik yang bisa menjadi bekal kita ketika nanti menyampaikan. Yang pertama adalah ketika menyampaikan pembukaan janganlah terlalu panjang salam, puji-pujian dan salawat cukup yang sederhana saja. Kemudian yang kedua, ungkapan yang efisien. Jadi kita kan meningkat banyak materi, harusnya yang pada pokok-pokoknya saja. Dan kalau bisa dihindari membaca, karena yang kita dengar, walaupun tidak melihat pemirsa, <laughs> banyak sebagian dari para peserta dai daya kita adalah dengan membaca gitu. Jadi sehingga tidak bisa mengatur waktu yang efisien yang hanya 3 menit. Ya, Mbak Isi ya. Oh, iya. <laughs> Di samping lain apa yang harus diperhatikan Mbak Isi ketika uh, eh, dai ya menyampaikan materinya. Ketepatan waktu. Nah, itu penting ya. Iya, mm -hmm. artikulasi dan juga penyampaian uh, hadis atau Al-Qur'an ya. Harus jelas tadi ya, Harus ya jelas, referensinya. Ya. Uh, riwayat siapa, mm -hmm. matanya apa. Ya. Apalagi tadi dalam pembekalan disampaikan kalau kita kurang jelas itu sohi atau bukan, sebagusnya dari awal pun kita menyampaikan ya, gitu betul. ya. Iya. Dan referensi Qur'annya juga harus menyampaikan kira-kira itu Qur'an surah apa dan ayatnya iya, berapa. Ya, harus jelas ya. Harus jelas. <laughs> yang lain kira-kira Mbak Evi ada lagi nggak dai-dai yang harus kita ingatkan gitu ya? Iya, apalagi ya? Uh, penutupnya juga penutupnya tadi ya. Jangan terlalu panjang. Jangan ya. terlalu panjang. Iya. Udah bicara akhirnya, akhirnya tapi banyak tapi... masih. <laughs> ya, dan Anda bisa berpartisipasi di uh, bersama kami. Silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami, tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Balighu anni walau ayah. Nah, itu dia. <laughs> Nampaknya Mbak Ibi sudah ada iya. penelpon yang berga ingin bergabung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari siapa di mana? Dari Diani di Bogor. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Iya, tema kita pada kali ini adalah zakat sebagai pembersih jiwa. Ibu bisa mulai uh, dakwahnya dan kami memberikan waktu kepada Ibu selama 3 menit. Dan mohon untuk memperhatikan waktu mundur yang tertera di layar kaca Anda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala قوة illa billahil aliyyil azim. pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan saya bawakan Baliku anni walau ayah jakat itu membersihkan jiwa Pengertian jakat jakat adalah nama tersebutan Dari suatu hak Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dikeluarkan seseorang Kepada mustahik diantaranya Fakir miskin Mengapa dinamakan zakat? Karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Sebagaimana tersebut dan firman Allah. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tazakihim biha. At-Taubah ayat tiga yang artinya pungutlah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jelas sekali pada ayat tadi bahwa fungsi mengeluarkan zakat adalah membersihkan jiwa kita. Bagaimana nasib orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat? Sesungguhnya kotoran itu akan melekat pada hartanya dan keberkahan sulit didapat. Hingga akhirnya Allah sendiri yang akan mengambilnya lewat kehilangan, kecurian, tertipu, dan sebagainya. Setelah itu barulah kita sadar bahwa ada hak orang yang tidak berpunya dalam harta kita. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innal muttaqina fi jannati wa uyun, ahadina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muslimin. Kanu qalilan minal laili ma yahza'un, wa bil asharihum yastaghfiruna wa fi amwalihim haqqun libaidin wal mahrum Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu akan tinggal di surga-surga dan di dekat mata air mata air, menerima karunia karunia dari Tuhan mereka. Dahulunya mereka adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Di waktu malam, hanya sebentar memejamkan mata. Sampai larut malam masih meminta ampun. Sedang pada harta mereka tersedia bagian orang yang tidak berpunya. Jadi dari ayat tadi Allah menyatakan ciri-ciri khusus sifat muliawan itu ialah suka berbuat kebaikan dan hal ini akan terlihat pada ibadah di waktu malam, memohonkan ampun di hari yang larut dan berbakti serta mendekatkan diri pada Allah. Ya insya Allah ibu-ibu zakat itu akan membantu fakir miskin insya Allah apabila itu dilaksanakan maka kemiskinan di negara kita tidak akan ada Bidahi Taufik wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Bogor yang telah menyampaikan dakwahnya. Dan kami masih menantikan partisipasi Anda di 5743476 dan 021 5743478. Rupanya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Balego Ani walau ayah. Iya, dengan siapa di mana? Anto di Ciputat. Bapak Anto di ya. Baik ya. Bapak, untuk tema kita pagi hari ini adalah zakat sebagai pembersih jiwa. Waktunya 3 menit dan Bapak mohon perhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Silakan Bapak. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Di dalam Al-Quran Surat as ayat 9 dan 10 Allah berfirman Qab ablaha man zakaha Wa qad hoba man dasaha Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya Siapa saja orang-orang yang Allah katakan beruntung, kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, al hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi orang yang beruntung atau yang berbahagia menurut Allah salah satunya adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kenapa orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang beruntung atau berbahagia? Karena zakat itu dapat membersihkan jiwa kita. Zakat itu sendiri artinya murni, bersih dan suci. Jadi kalau kita keluarkan zakat kita berupa harta berarti kita sudah membersihkan, mensucikan harta kita. Kenapa? Karena di dalam harta kita ada hak orang lain yaitu asnaf yang delapan itu. Kalau kita tidak keluarkan zakat kita berarti ada hak orang pada harta kita. Kalau kita makan artinya kita makan hak orang sebab itu bila kita keluarkan zakat, maka kita tidak makan lagi hak orang lain. Itu baru zakat harta atau zakat lahir. Bagaimana dengan zakat yang batin? Zakat batin adalah kita bersihkan akal kita dari perkara yang haram yang dapat menjadikan kita syirik dan ingkar kepada Allah. Membersihkan hati daripada sifat-sifat matmumah. Isilah hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, yaitu nafsu Jauhi nafsu kotor karena nafsu akan mengotorkan hati kita. Itulah hakikat jakat baik lahir maupun batin. Berapa beruntungnya para pemilik harta yang menjakatkan hartanya sehingga ia mendapatkan balasan yang tidak dapat ditebus dengan uang nantinya. Sesuai sabda Rasulullah, mereka yang menyedahkan hartanya kepada orang lain, hartanya tidak akan berkurang, bahkan hartanya itu akan bertambah dan bertambah. Dan perlu dipahami bahwa harta dan semua yang ada adalah milik Allah. Di mana manusia diberi limpahannya agar digunakan sebagai alat bagi perjalanan rohaninya menuju Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, Kamu tidak akan sampai kepada ketaatan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan itu maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, demikianlah para pemirsa sekalian. Begitu jakat sangat dapat membersihkan jiwa kita. Wabihi waluhalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak Anto dari Ciputat tepat sekali waktunya ya Pak ya. Dan yang disampaikan juga sangat jelas. Uh, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Anto tadi bahwa zakat tidaklah untuk mengurangi harta. Namun sebaliknya, jika kita menunaikan zakat, insya Allah harta kita justru akan bertambah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana? Dengan Mas dan Selatan Kalimantan Timur. Iya, baik Bapak. Tema kita adalah zakat sebagai ya.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 tali silaturahmi atau silaturahim supaya agama mereka bisa terangkat dan bisa bersama-sama menjadi atau membangun menjadi hamba Allah yang seutuhnya dan mereka juga bisa merasakan kesenangan atau merasakan kenikmatan daripada dunia dan mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala seharusnya berbagi dan harusnya kita merasakan prihatin jika sebagian daripada uh, sebagian daripada masyarakat juga masih dibawa ke kemiskinan itu oleh karena itu agama men, memberikan jangan kau zakat karena zakat juga sebagian daripada fondasi dalam agama kita yaitu agama Islam oleh karena itu saya mengajak bagi saya pribadi maupun komisi semuanya kalau kita mengerjakan meng membayar zakat dan zakat apapun namanya yang telah diatur dalam agama kita agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian dari Kalimantan Timur merupakan salah satu pemirsa setia kita yang iya. selalu ikut di acara ini. Terima kasih juga telah berpartisipasi. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan juga di 5743476 dan 0215743478. Baik, penelpon yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Ibu. Kan hmm, terima kasih Ibu. Dengan siapa dari mana Bu? Dengan Ibu Siti dari Banjarmasin. Ibu Siti dari Banjarmasin. Baik, Bu Siti. Ya. Tema kita pagi ini tentang zakat sebagai pembersih jiwa dan tolong perhatikan hitungan waktu mundur yang ada di layar Anda. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa TVRI yang berbahagia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sahih menjelaskan kedudukan zakat dalam Islam yaitu sebagai salah satu ibadah pokok dan rukun Islam. Dengan demikian, membayar zakat merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi, Wa asimu salat wa atis zakat, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Zakat memang perintah agama, juga dimaksudkan untuk menolong fakir miskin agar mereka itu dapat hidup seperti kehidupan saudara-saudaranya yang lain. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi wa fi amwalihim lisa lisa'ili wal makruh yang artinya dan pada harta-harta mereka ada untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Zakat juga dimaksudkan untuk menciptakan jiwa kaum hartawan agar bersih daripada sifat-sifat sihir. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Kutbun amwalikum sadaqatan tufakiruhum waktu tufakikum pihak. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka cacat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hatta Rasulullah min saminin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fakala, ya Rasulullah, ini zumalin kasiratin wa zu'atin wa ma'in wa hadiratin fa'akhbirni fa'asna'u wa kaifa umtiku fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukhriju sata min malika fa'innaha turfatun وتغفرك وتصل أقربائك وتعرف حق المسكين والجار والسائل yang artinya seorang laki-laki kami datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku mempunyai harta benda yang banyak dan mempunyai keluarga dan mempunyai air yang ditangi oleh orang ramai maka Berilah petunjuk kepadaku, bagaimanakah seharusnya aku berbuat dan bagaimana cara untuk menginfakkannya. Maka Rasul Islam bersabda, hendaklah engkau mengeluarkan zakat dari harta engkau. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti dari Banjarmasin yang telah menyampaikan dakwahnya dan kami masih menantikan partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak? Balihu anni Iya, dengan siapa di mana? Haryoto Indramayu. Baik, Bapak Haryoto dari Indramayu, temanya adalah zakat sebagai pembersih jiwa. Waktunya tiga iya. menit dan mohon perhatikan waktu mundurnya ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'am Iwan Hakim, para pembawa acara dan para pecinta terdakwah TPRI, rahimakumullah. Izinkan saya kembali turut membahas zakat sebagai pembersih jiwa kali ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan bersama sholat menjadi dua serangkai sopo guru Islam. Zakat dapat kita hayati dari peran spiritual dan peran sosialnya. Dalam segi spiritual, Allah berfirman melalui surah Al-Taubah ayat 103. A'udhu billahi minasyaitonir ujim. Kul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa alaihim inna sholataka sakanur lahum Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yakni zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa kamu itu bisa menenteramkan mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian suatu hadis menyatakan An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi zilla yuaddi zakatahu illa luqniya alaihi fi nari jahannam wa yuj'alu safaihu fatukwa biha dambahu wa jabhat al hadis rawahu Muslim artinya darah Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Seseorang yang mempunyai harta tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya akan dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikan pelambung dan dahinya. Hadis ini panjang sehingga hanya dikutip sebagian. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, ternyata zakat berfungsi sebagai pembersih, pensuci, penentram jiwa. Sebaliknya jika enggan menunaikannya berarti membuka peluang jazab dalam jahanam, maka mari tunaikan zakat. Dari fungsi sosial, zakat merupakan mekanisme pendistribusian kekayaan secara adil yang dapat memberikan penguatan ekonomi bagi selemah. Sehingga melalui zakat akan terselenggara tatanan sosial yang ta'abud, tersamuh dan ta'awun. Sekaligus menjauhkan frustasi, kriminalitas dan eksploitasi sama manusia. Akhirnya misi Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terbangun penuh kepastian. Semoga kiranya urian ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya secara pribadi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryoto dari Indramayu, terima kasih juga telah berpartisipasi. Kelihatannya masih ada waktu sekitar 10 detik, ya. namun sudah keburu uh, ditutup ya. oleh beliau tadi. Tidak masalah, ya. tidak masalah yang penting jangan sampai kelebihan gitu ya. ya. Baik, silakan teman-teman berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh passwordnya. Hmm, terima kasih. Dengan siapa dari mana? Dengan Soleha di Ciputat. Ibu Soleha dari Ciputat. Ya. Silahkan Bu. Uh, waktu kita nanti tertera di layar kaca tolong diperhatikan dan tema kita pagi hari ini tentang zakat sebagai pembersih jiwa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan Dewan Hakim yang terhormat Zakat merupakan pembersih jiwa dan pembersih harta Untuk itu marilah kita berzakat bagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Lail ayat 18 Allazi yu'ti malahu yatazakka yang artinya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Zakat tidak hanya membersihkan jiwa, zakat juga mempunyai kelebihan dan pahala bagi yang menunaikannya. Adapun kelebihan-kelebihan orang yang berzakat yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar sebagaimana firman Allah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 277. Oh, yang kedua adalah mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Fasaktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Al-A'raf 156. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa Tola kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza atahu kaumun bisa sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim Mutafakun alaih dari Abdullah ibnu Auf bahwa biasanya bila ada suatu kaum datang membawa zakat kepada Rasulullah SAW beliau bersabda Ya Allah berilah rahmat atas mereka mutafakun alaih yang ketiga adalah orang yang berjahat akan mendapat petunjuk Allah sebagai sebagaimana firman Allah, "Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Mu'minun ayat 4 Hotel 5. Semoga kita bersama-sama menunaikan zakat hingga kita akan mendapatkan pahala, rahmat, dan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Soleha dari Ciputat. Dan kami tetap menantikan partisipasi Anda di 574 3476 dan 021 574 3478 ya Mas Aji. Ya, betul. <laughs> Dan tadi ada yang ungkapan yang menarik kata beliau hmm. itu. Jadi esensinya zakat itu sebab bukan sebagai pengurang harta, iya. tetapi dengan berzakat insya Allah harta kita Justru akan hartanya akan bertambah, bertambah ya. Iya, Mudah-mudahan kita termotivasi untuk berzakat, tapi jangan berzakat hari ini karena iya. di, karena jangan-jangan bisa dituduh manipolitik gitu. Iya, betul. karena kebetulan dengan pemilu Mas, ya. Dengan pemilu ya. <laughs> Harus bersabar sedikit lah mudah-mudahan. <laughs> Nanti kita iya. tanyakan ke Pak Ustaz iya. boleh nggak berzakat hari ini. Baik, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Beliru'ani walau ayah. silahkan penelpon yang ke-7. 7. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Bali wa'ani walau ayah. Hmm, terima kasih. Dengan siapa dari mana Bapak? Muhammad Kadra Yakub dari Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Palembang. Ya, Pak Yakub dari Palembang. Eh, jangan lupa nanti tolong perhatikan hitungan waktu mundur yang ada di layar kaca. Tema kita ya. pada pagi hari ini tentang zakat sebagai pembersih jiwa bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. rabbil wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. rabbil alamin. Marilah kita memanjatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang mana tersimpan kurnianya hingga kita pada hari ini diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam firman-Nya, "A'udzu billahi rajim." بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم Artinya orang-orang yang orang-orang yang menyimpan emas dan perak dalam hartanya di dalam Allah sabarkanlah siksaan yang sedih. Pada hari harta itu dibakar di neraka jahanam, kemudian digosokkan ke muka, ke rusuk, bahkan ke punggung mereka. Inilah harta simpananmu dahulu, dahulu. Rasakan balasannya dari hartamu dahulu. Rasulullah SAW telah bersabda, Man atahu Allahu malam falam yu'az falam yu'azzizuhu. Ma an atahu Allahu falam ما يؤدي زكاة من أتاه الله فما لم فمن يؤدي زكاة ما Artinya Allah Subhanahu Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa yang tiada memperhatikan harta jalan Allah, maka Allah bentuk dari hartanya itu menjadi ular yang berkepala yang botak yang bersungut dua. Kemudian dikalungkan pada hari kiamat di lehernya sambil menggigit pipi kanan kirinya sambil berkata, aku adalah timbunanmu, aku adalah hartamu. Oleh sebab itu pemirsa yang berbahagia. Jangan sampai kita lupa melaksanakan zakat, keluarkanlah zakat di harta-harta yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita berbahagia di dunia, lebih-lebih berbahagia di akhirat. Subhanallah. Ini yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yakub dari Palembang yang telah menyampaikan dakwahnya. Dan masih kami nantikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami uh, di 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek dan 5743476 bagi Anda yang ada dari Jabodetabek. Baik. Iya. Tadi Pak Handro ya, Pak. Ya. masuk ya. Hmm, silakan, Mbak. <laughs> <laughs> Terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Ballighuni walau ayah. Dengan siapa di mana? Arif, makanya siapa apa itu. <laughs> ya Pak Arif. Ya, Mudah-mudahan sehat ya Pak Arif. Alhamdulillah sehat. Pak jangan lupa ke TPS lupa nanti. Oh ya. jangan golput ya Pak. Baik silakan Bapak ya. temanya adalah zakat sebagai pembersih jiwa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd amma ba'du Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sama-sama dapat mengikuti tele dakwah yang sangat indah dari TVRI. Setiap orang, setiap manusia tinggal di manapun dia, agama apapun dia, jika dia memiliki harta dari jalan tertentu, maka dengan jumlah yang tertentu pula dia akan dikenakan kewajiban mengeluarkan sebagian dari hartanya tadi untuk kepentingan di negaranya. Yang pada zaman Rasulullah salah satu istilahnya adalah zakat. Jadi zakat adalah kewajiban. Siapa yang belum menunaikan zakat pasti ada rasa bersalah karena berarti dia telah atau masih meninggalkan kewajiban. Rasa bersalah adalah sama dengan takut. Rasa takut berarti jiwa kita kotor. Tetapi apabila kewajiban itu telah kita tunaikan, maka seketika itu rasa takut akan hilang.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 Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari bersihnya jiwa berarti bersih dari rasa takut karena tidak menunaikan zakat Nah, oleh karena itu dalam perintah zakat berarti ada perintah untuk kaya dan setelah kaya ada perintah untuk ingat kepada sesama. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dari Jakarta terima kasih merupakan salah satu pemirsa setia kita, dai-daiyah yang selalu menyampaikan pandangan beliau yang luar biasa iya. unik gitu ya. Silakan namanya sudah ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Ya. Pak, sudah sholat subuh kan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Dengan siapa dan dari mana Bapak? Dengan Pak Sarmidi Pak. Pak Sarmidi dari? Pak Sarmidi dari Palembang. Dari Palembang. Pak mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit Bapak? Iya, iya. Baik, nanti tolong jangan lupa perhatikan monitornya, perhatikan TV-nya, hitungan waktu mundurnya tolong diperhatikan. Dan tema kita pagi ini tentang zakat sebagai pembersih jiwa bisa kita mulai dari sekarang Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Asyhadu la ilaha Allah wa asyhadu anna Rasulullah. Uh, terima kasih banyak syukur alhamdulillah kita dapat apa ikut serta di dalam acaranya uh, zakat sebagai pembersih jiwa. Kita tahu bahwasanya dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang membicarakan masalah zakat dan sholat ini bergandengan sekali. Uh, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah merupakan rizki yang diberikan Allah kepada kita untuk kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya zakat yang kita keluarkan itu bukan habis atau hilang, bahkan bertambah. Namun banyak masyarakat kita yang belum uh, jelas atau yang enggan mengeluarkan zakat takut dengan harta yang bakal habis. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bila kita melakukan satu akan diganti Allah sepuluh bahkan diganti dengan tujuh ratus kali. Namun erodisinya itulah banyak masyarakat kita masih enggan sehingga di negara kita ini terjadi keterpurukan bidang ekonomi. Nah, selain negara itu juga, kalau zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin, sehingga apabila masyarakat Indonesia ini mengeluarkan zakat, pasti akan negara kita ini akan menjadi negara yang baldatun, toibatun, walaupun rabur. Sedangkan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat adalah untuk menyesarakan diri, menyesarakan orang lain seperti miras, judi, korupsi dan lain-lain. Oleh karena itu uh, kita mari orang Islam khususnya kita mengeluarkan zakat dalam rangka memakmurkan umat manusia di dunia ini. Demikianlah ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarmidi dari Palembang dan ini merupakan peserta yang terakhir ya Betul. Mas Aji. Mm -hmm. Iya, pemirsa uh, sebelum kita mendengarkan siapakah uh, dai dan daiyah kita yang beruntung pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu hasil evaluasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Lutfi Fatullah. Kepada Bapak kami persilahkan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada beberapa catatan saya tentang uh, dakwah pada hari ini. Yang pertama, uh, syukur bahwa peserta perempuan dengan laki-laki hampir sama sekalipun masih banyak uh, laki-lakinya. Yang kedua mengenai dalil Dalil Al-Quran hampir semuanya menyebutkan Akan tapi dalilnya hadis ada tiga orang yang tidak uh, menyebutkan Ketika menyebutkan dalil Al-Quran uh, Ada salah salah cara untuk mengutipnya Banyak yang masih menggunakan Ah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim padahal di tengah ayat. Ada juga yang menggunakan uh, bismillahirrahmanirrahim tapi di awal uh, apa di di tengah ayat. Yang yang tepatnya adalah kalau ingin mengucapkan semuanya di awal ayat atau di awal surah boleh menggunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim baru uh, ayatnya. Tapi kalau di tengah hendaknya menggunakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru kemudian uh, ayatnya. Ini cara untuk mengutip Al-Quran Cara mengutip hadis ini lebih fleksibel Kalau memang waktunya tidak memungkinkan Maka gunakan artinya yang yang terpenting untuk menukil hadis adalah kedudukannya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini dan apa statusnya, sahih atau uh, atau tidak. Ini yang lebih uh, penting. Terus masalah pembukaan lagi-lagi masih saja terjadi uh, kepanjangan Terus juga ada menggunakan dua bahasa. Di antara bentuk kepanjangan adalah menggunakan dua bahasa. Arab juga, e, Indonesia juga. Padahal waktu kita sangat singkat, yaitu hanya 3 tiga menit. Terus dalam menggunakan pembukaan, e, gunakan kata-kata yang netral. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan menggunakan e, pembukaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tema sebagai contoh tadi yang menggunakan alhamdulillah arsala rasulahu bil huda uh, wa Ini betul akan tapi kurang cocok kalau dikaitkan dengan tema uh, tema kita. Uh, terus uh, harus dibedakan antara kita sedang ngobrol dengan bincang-bincang dengan kita lagi lagi berdakwah atau lagi menyampaikan orasi. Uh, kita ingat bahwa kita lagi e, berdakwah. Karena itu diperlukan retorika. Jangan intonasinya e, datar terus, jangan juga e, naik, jangan juga terlalu e, turun. Akan tapi harus yang pembukaannya seperti apa, pembukaan harus datar, e, isinya agak sedikit e, naik. Nanti penutupnya harus turun e, turun balik. Nah tadi kebanyakan semuanya datar saja sehingga uh, apa yang dicontohkan oleh e, dai top kita seperti seperti Kiai Zainuddin MZ uh, eh, tidak terlihat dalam uh, dakwah kita ini soal retorikanya. Dan uh, catatan saya yang terakhir uh, bacaan, Mbak. Kalau umpamanya bacaan kita uh, baik ayat maupun hadis itu masih kurang fase, ya, maka uh, gunakan saja artinya. Jangan mengutip uh, ayatnya kalau bacaan kita uh, kurang fasih ya. atau kita lupa ayatnya atau kita tidak hafal hadisnya gunakan uh, terjemahnya itu salah satu dari solusi untuk menutupi kekurangan kita nah mungkin ini catatan-catatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terima kasih assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini evaluasi merupakan sebuah pembekalan bagi iya, kita iya, ya iya. karena banyak tadi di antaranya adalah tentang retorika itu ternyata sangat penting Mbak hmm, gitu ya hmm. jangan datar mulu jangan turun ya, jangan tinggi betul, mulu gitu ya. betul. <laughs> sesekali kita harus seperti pakai Haji Zainuddin MZ iya. <laughs> kan calon dai dan dai ya betul betul dan jangan lupa artikulasi juga merupakan sesuatu hal yang uh, mutlak ya yang iya. mutlak gitu ya dan baik siapakah kira-kira dai dayah terbaik kita pada kesempatan hari ini Mbak iya mhm. Eh, selamat kepada Ibu Siti dari Banjarmasin dengan perolehan nilai 179,5. Oh, subhanallah. Iya, Barakallah Mbak Siti. Ibu Siti. Mudah-mudahan uh, ini merupakan cikal bakal dari iya, kita gitu ya. Iya. Namun jangan lupa Bu, uh, tolong kirimkan kepada kita foto ukuran postcard agar nanti di sesi final kita bisa tampilkan foto Ibu dan biar tahulah semua bahwa Ibu Siti ini begini gitu ya. Iya. <laughs> dan apa kira-kira tema kita pekan depan, Mbak? Oh iya, untuk tema pekan depan adalah ikhlas dalam beramal beramal. Mm -hmm. Ikhlas dalam beramal. Ya memang beramal itu harus ikhlas ya. Jangan ada embel-embel iya, di belakangnya iya, gitu iya, ya. <laughs> Dan baik, saya mungkin karena masih ada waktu uh, ingin tanya nih uh, kepada Pak Profesor Pak Pak ada sedikit pertanyaan Pak Alimudin gitu ya. Hari ini tuh kan ada momen terkait dengan pemilu. Nah, kalau kelihatan orang bagi-bagi duit hari ini atau mengeluarkan zakat hari ini kira-kira gimana ya asumsinya gitu ya? bagi-bagi duit gitu sedangkan orang kan hari ini harus nusuk <laughs> bagusnya dari sisi penilaian agama kita walaupun zakat itu sebuah kewajiban apakah ditunda sampai pemilihan selesai <laughs> atau seperti apa satu afal perbuatan mm -hmm. itu tidak cukup mengandalkan niat oh gitu harus cara yang baik mm -hmm niat yang ikhlas tapi caranya tidak tepat yeah. itu dapat mengundang fitnah yeah. atau mengundang hal yang tidak baik. Mm -hmm. Maka kalau kita menduga beribadah atau melakukan kebaikan di momen seperti ini ya. akan mengundang orang berprasangka yang tidak-tidak, betul. tentu akan lebih baik kalau dihindari. Kita Betul. tunda oh, gitu. dengan waktu momen yang Iya gimana gimana pak? Eh, bukan berarti sedekah atau zakat haram pada hari. Oh, iya. Betul. Iya betul ya. Iya, Tetap boleh. Iya. Ada ya. jangan pakai gambar atau <laughs> ada pesan sponsor. <laughs> Jadi ternyata tidak cukup karena ketulusan niat, tapi hmm. juga melihat momen dan situasi kondisinya saja. Iya. ya. Hmm. berikan sedikit apa namanya pembekalan lagi buat kita. Ketika eh, hal itu harus dilakukan nih berzakat itu kan merupakan sebuah keharusan. Nah, di sisi lain kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Nah, ketika hal itu berjalanan beriringan, bagaimana agar ini semua bisa semultan jalannya dengan baik? Salah satu uh, jenis amal yang itu harus dikelola dan tidak bersifat individu itu zakat ya. Kalau orang sholat itu kan sebaiknya amat sedemikian rupa menjaga keikhlasannya. Tapi kalau berzakat itu bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan satu bagian khusus yaitu untuk pengelola atau amil ini seharusnya maka akan lebih afdol kalau berzakat itu diserahkan kepada pengelola bukan langsung kepada yang menerima hmm. kira-kira seperti itu baik Ustaz terima kasih ini pembekalan baru gitu ya iya. agar lebih berdaya gitu ya, ya betul, baik Mbak nampaknya kita harus mengakhiri kesempatan pada hari ya. ini <laughs> sayang sekali waktu yang misalkan dan pemirsa jangan lupa tema kita pekan depan adalah tentang ikhlas dalam beramal. Ini merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisahkan ya. gitu ya. Sekali lagi kami berterima kasih atas segala partisipasi Anda, terlebih bagi Anda yang belum berkesempatan untuk menyampaikan materinya, jangan khawatir, pekan depan insya Allah kita akan hadir lagi. Iya. Dan akhirnya kita harus undur diri uh, dari hadapan Anda dan mudah-mudahan pekan depan kita diberikan kesehatan agar bisa bertemu kembali. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Rahma Jasmuri dan rekan saya Ispi Revina harus undur diri dari hadapan Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.